Mitra bisnis, keputusan Mahkamah Agung yang hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui di Indonesia, membuat konflik di tubuh advokat Indonesia memasuki babak baru. Apalagi dalam suratnya itu, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat lain selain Peradi tidak boleh beracara dalam persidangan. Tapi Kongres Advokat Indonesia atau KAI menganggap Mahkamah Agung tidak berwenang menentukan keabsahan suatu organisasi. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Pengacara Indonesia atau Peradi, Oto Hasibuan. Pak Oto, bagaimana komentar Anda? Jadi begini, soal wadah tunggal ini adalah perintah undang-undang. Ada Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 menyatakan wadah tunggal advokat itu hanya satu. Satu di sini artinya adalah yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pengangkatan advokat, ujian advokat, pengawasan advokat, itu tentang satu. Orang bisa saja mau bikin organisasi advokat macam-macam, tapi dia tidak punya kewenangan untuk melaksanakan isi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang advokat. Jadi umpamanya ada KI, ada IKADIN, ada AI, ada IPHI, boleh saja. Atau besok orang lain mau bikin organisasi lagi, boleh saja. Tetapi yang mempunyai kewenangan undang, ke kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu hanya satu, yaitu peradi. Jadi kalau orang menjadi advokat, hanya bisa menjadi advokat apabila diangkat oleh peradi. Itu intinya gitu loh, diawasi oleh pradi Jadi kalau tidak ada kartu advokat dari pradi otomatis orang itu tidak menjadi advokat yang dimasukkan oleh undang-undang advokat. Dan itu sudah final. Ada yang menyebut Mahkamah Agung tidak berwenang menentukan keabsahan suatu organisasi. Sebelum Mahkamah Agung membuat keterangan itu, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa memang Pradi adalah satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga dengan tegas lagi menyatakan bahwa Pradi adalah organ negara, ya. Jadi dia bukan organisasi advokat biasa, tapi Pradi adalah organ negara yang bersifat independen, yang melaksanakan fungsi negara. Jadi itu sudah final nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Karena terus terang aja sebagai informasi ya, Presiden RI sendiri sudah menyatakan dengan tegas peradi yang sah. Menteri Hukum dan HAM juga telah mengirim surat resmi menyatakan peradi yang sah. Kapolri juga sendiri telah mengirim telegram kepada seluruh Indonesia bahwa me me menyatakan peradi yang sah. Kemudian Ketua Mahkamah Agung juga menyatakan peradi yang sah. Lantas apa lagi yang mau dipersoalkan? Karena sudah diakui sebagai wadah yang sah, apakah akan merangkul organisasi lain seperti KAI untuk rekonsiliasi? kita tidak bisa memaksa orang untuk datang, tapi kita membuka pintu dan mempersilahkan orang datang. Itu poinnya gitu loh. Sebab kalau kita bilang da, uh, kita datang ke sana, kayaknya sendiri nggak mau kan susah. Tetapi berkali-kali saya sudah sampaikan, berani membuka pintu untuk bisa membicarakan hal itu. Welcome gitu loh. Ya, jadi kita siap untuk bicara, untuk merundingkannya apa yang terbaik untuk advokat. Karena konsep kita ada bukan ini bukan soal menang-menangan bukan. Kita mau advokat Indonesia itu bersatu. Itu pikiran kita kalau tidak ada eh, organisasi yang tunggal, ini kan jadi repot. Jadi Mahkamah Agung harus kita berikan uh, apresiasi sebenarnya. Coba bayangkan ya kalau ada dua organisasi atau tiga, di satu-satu satu pihak dia melanggar etika profesi. Kita pecat, dia pindah tempat lain. Dipecat di sana lagi, pindah lagi tempat lain. Bagaimana kita bisa mengawasi advokat kalau begini terus? Jadi harus ada firm, ada kepastian satu organisasinya. Kalau udah dipecat ya nggak bisa lagi gitu loh. Coba bayangkan kalau sampai ada dua kejaksaan agung, dua mahkamah agung, ini kan nggak mungkin bisa tegak hukum gitu loh atau penegak hukum advokat itu disebut sebagai penegak hukum. Jadi advokat itu organisasinya pun harus tunggal juga gitu loh. Demikian Otto Hasibuan dan saya Rizal Andika.